Imam Muslim rahimahullah berkata, "Haddatsana Ahmad bin Sa'id bin Ibrahim." Menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id bin Ibrahim. Ya. أحمد بن سعيد بن Ibrahim Ar-Ribapi ini dari orang dari negeri Maru tinggal di Naisabur beliau berkata haddatsana Rauh ibn Ubada ini Al-Qais Al-Basri kata beliau haddatsana Zakaria ibn Ishaq Zakaria bin Ishaq Al-Makki, salah seorang ahli hadis dari negeri Mekah. Beliau berkata, "Akhbarani Amr bin Dinar." Mengabarkan kepada saya Amr bin Dinar. Amr bin Dinar Al-Makki, imam negeri Mekah di masanya. Beliau berkata atau dikatakan di sini annahu sami'a Jabir Ibn Abdullah. Sungguhnya beliau mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuat. Jabir bin Abdullah seorang sahabat yang mulia kita semua mengenalnya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Salah seorang dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang disebutkan oleh Suyuti rahimahullah taala di dalam alfiyahnya wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih bin Umar wa Anas wal Habr kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang pertama adalah Abu Hurairah setelahnya Ibnu Umar kemudian Anas bin Malik, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ayah beliau Abdullah bin Amr bin Haram juga seorang sahabat dan dari sisi keutamaan ayahnya lebih utama daripada anaknya. Karena ayahnya termasuk orang-orang yang mati syahid dan disebutkan berbagai keutamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya. Beliau berkata, yaqul Jabir berkata, dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam على أم معبد حائطا Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasuki sebuah kebun milik Ummu Ma'bad. Di riwayat lain di setelahnya disebutkan dari bahwa kebun ini milik Ummu Mubasyar Demikian pula di dalam hadits Anas bin Malik di riwayat Muslim juga. Iya. Tapi di riwayat ini ditegaskan bahwa dari milik umum Ma'bad. Faqala maka ketika masuk ke dalam kebun itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Umma Ma'bad, man gharasa hadan nakhl, muslimun am kafir? Beliau bertanya, wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam pohon kurma ini? Yang namanya masuk ke kebun, ada pohon kurma. Maka Nabi tanya, Wahai Ummu siapa yang menanam pohon kurma ini? Seorang muslimkah atau seorang kafir? Maka dikatakan di dalam hadis Faqalat bal muslimun. Maka Ummu menjawab bahkan seorang muslim yang menanamnya. Mendengar jawaban tersebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yagrisu al-muslimu garsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun yawm al-qiyamah." Iya. Illa kana lahu sadaqatan yaumal qiyamah. Kata beliau tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon dan tidak pula dia memelihara sebuah tanaman. Kemudian manusia hewan, burung makan dari tanaman itu kecuali hal tersebut akan menjadi sedekah baginya pada hari kiamat. Ini hadis yang agung. Sengaja saya bacakan pada pertemuan malam hari ini kita mengambil dari pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya. Jadi mana global dari hadis sudah bisa dipahami. Hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa siapa saja yang menanam sebuah pohon atau dia menanam sebuah tanaman, pohon tanaman apa saja. Kemudian ada makhluk yang makan dari tanaman tersebut. Baik itu manusia, hewan, burung-burung. Bahkan di sebagian riwayat di hadits yang lain walaupun ada yang mengambilnya mencurinya ya. Sepanjang ada makhluk yang mengambil manfaat darinya maka hal tersebut akan menjadi sedekah dan pahala untuk orang yang menanamnya pada hari kiamat. pada hari kiamat. Namun di dalam hadis ini Nabi sebutkan syaratnya bahwa pahala ini berlaku untuk seorang muslim yang menanam pohon, bukan untuk orang kafir. Hanya untuk seorang muslim. Iya. Maka di dalam hadis ini banyak sekali dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik di antara pelajaran tersebut saya detailkannya dari awal hadis supaya kita belajar menggali dari hikmah-hikmah dan mutiara-mutiara di dalam ucapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuki sebuah kebun milik seorang perempuan yang bernama Ummu Ba'bad. Di riwayat yang lain namanya Ummu Mubashshar. Rasulullah seorang pimpinan negara, seorang rasul, seorang guru, panutan. Beliau juga melihat, mengunjungi dari hal-hal yang ditekuni dan berjalan di tengah masyarakatnya. Dan ini hubungan di dalam kemasyarakatan memang dijalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau memasuki sebuah kebun milik seorang perempuan dan menunjukkan bahwa seorang itu boleh dia masuk ke kebun orang lain apabila dia mendapatkan izin dari pemilik kebun. Dan boleh dia bertanya akan sesuatu yang ada di dalam kebun itu. Kalau memang dia perlu untuk bertanya. Walaupun pemiliknya seorang perempuan. Karena bertanya kepada perempuan pada hal-hal yang dibolehkan oleh syariat itu adalah perkara yang diizinkan pada batasan ada keperluan secara syar'i dan pada batasan tidak ada fitnah di dalam hal tersebut. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan fala yakhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Janganlah dia mengangkat suaranya, janganlah dia merendahkan suaranya sehingga tamaklah orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Jadi bukan dilarang bersuara, tapi dilarang melembutkan suara yang membawa fitnah dan telah syah dari sejumlah sahabat dari sejumlah sahabiat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara agama. Dan ini hadis Nabi bertanya kepada Ummu Ma'bad. Iya. Dan terdapat bahwa seorang alim, seorang imam apabila dia melihat sesuatu yang mungkin dia bisa memberi faedah kepada manusia di situ, maka suatu hal yang baik dia bertanya, dia membuka faedah walaupun tidak diminta. Tidak diminta memberi faedah. Ini Rasulullah bertanya setelah umum abad sebut bahwa yang menanam pohon kurma ini adalah seorang muslim, Nabi berikan faedah dari keutamaan. Dan beliau tidak diminta Ya Rasulullah ajarkan kami hadis, berikan kepada kami riwayat. Tidak diminta oleh pemilik kebun, tidak pula bersama sahabat yang hadir. Tapi Nabi yang duluan memulai. Iya. Maka demikianlah orang-orang yang ada kebaikan di dalam hatinya, jiwanya itu makmur dengan ketaatan, dia senang memberi manfaat kepada orang. Senang memberikan kebaikan untuk manusia. Itu sifat dari para nabi dan para rasul. Dimanapun mereka berada, mereka berberkah untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan dari ucapan Nabi Isa alaihi salam, "Wa mubarakan aina ma kuntu." Saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Iya. Orang yang ingin berbuat baik nggak perlu di, dia ditunggu, diminta. Tolong buat begini dan begitu, tapi dia berbuat baik. Dia berbuat baik. Dan inilah sifat seorang mukmin. Di dalam hadits Jabir yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat untuk saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Dia beri manfaat sesuai dengan kemampuannya. Walaupun tidak diminta. Iya. Dan ini dari semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi manfaat, tidak pernah meminta upah kepada manusia. Tidak pula meminta sanjungan, tapi yang mereka cari adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah perintah kepada nabinya, "Qul la as'alukum alaihi min ajr." Katakan wahai Nabi Muhammad, saya tidak pernah meminta upah kepada kalian. Karena memang dari tujuan memberikan kebaikan kepada manusia adalah menyampaikan agama Allah, menyebarkan menyebabkan tersebarnya kebaikan di tengah manusia, dan dengan itu dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dia cari. Itulah yang dicari. Adapun hal-hal yang kadang dilakukan oleh seorang dan di belakangnya dia maksudkan dengannya dunia. Iya. Dan dunia itu mendominasi pada apa yang dia cari, maka ini membahayakan amalannya. Bahkan mungkin bisa menghancurkan dari amalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah, nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu harthad dunya, nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki kebun akhirat, kami akan tambah kebunnya. Dan barang siapa yang menghendaki dari kebun dunia, kami akan beri dari dunia. Tapi tidak ada bagiannya lagi di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana yuridu al hayata ad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha, wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan cukupkan amalannya di dalam hal tersebut dan mereka tidak dikurangi. Jadi kalau dia berbuat sesuatu, niat utamanya dunia, Allah beri padanya dunia. Dilengkapi, dicukupi, tidak dikurangi. Iya. Tapi ingat di kelanjutan ayat. Mereka ini orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Hancur seluruh amalannya dan batil apa yang mereka kerjakan. Karena maksudnya yang mendominasi adalah dunia dan ini yang menjatuhkannya ke dalam bahaya wal iyadzubillah. Karena itulah kita pelajari dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau melihat sebuah kejadian, beliau berbicara memberikan manfaat kepada para sahabat. Pada beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan hadis di sini Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam purnama, beliau melihat bulan. Maka beliau pun berkata, Innakum satarawna rabbakum ayanan atau iyanan kama tarawna hadal qamar. La tudamuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian akan melihat Rob kalian dengan mata-mata kepala kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak terhalangi dari melihatnya. Dari melihat bulan, beliau memberikan faedah kepada para sahabat. Iya. Itulah saat-saat yang baik di tengah kaum muslimin. Dan ini yang berjalan di kalangan ahli hadith. Dari akhlak ini yang berjalan di kalangan ahli hadith. Mereka duduk dengan manusia, bertukar faedah, memberikan dari faedah-faedah ilmiah, ayat-ayat, hadith-hadith Bahkan sama-sama berilmu pun seperti itu. Saya kemarin hafal hadit begini. Di bab ini saya hafal hadit ini, hadit ini, hadit ini. Kawannya juga berkata, saya di bab itu, saya juga hafal hadit begini dan begini. Saling menukar hadit, memberikan apa? Faidah. Ya, dan inilah yang berjalan di tengah para as-salaf. Nah, itu yang menjayakan mereka. Itu yang menjayakan mereka. Semangat kebaikan. Beda dengan kita di masa ini. Ya, Kadang terlalu banyak dari ambisi dunia yang mendominasi dalam hati. Dan kadang sebagian orang kalau dia sudah ada masalah dengan orang lain, hal-hal yang baik pun dia rusak gara-gara dia ada masalah dengan orang lain. Dan kadang sebagian manusia, subhanallah, tidak pandai melihat bahwa kehidupan dunia ini dia hanya sementara di dalamnya. Dia berbuat apapun, dia memuaskan dirinya di dunia, akan ada hisab di hari kiamat. Tidak pernah dia pikirkan akan hal tersebut. Dan ini dari hal-hal yang hendaknya jiwa itu ditahan. Iya. Karena itulah sifat penduduk sorga. Wa amma khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada kedudukan Robnya dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka tempat tinggalnya adalah sorga. Itu syaratnya. Dan ini hendaknya diperbaiki di dalam kehidupan. Kita melihat dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kejernihan hati, semangat di dalam mengikuti dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu bersaudara, cinta mencintai karena Allah dan mengumpulkan kita semua kelak di surganya yang penuh dengan kebaikan dan keutamaan. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat pelajaran bagaimana semangat Rasulullah menyampaikan kebaikan. Iya. Semangat beliau. Kalau tadi poin yang saya tekankan Beliau melihat kondisi keadaan, beliau gunakan untuk berbuat kebaikan. Ini sekarang dari faedah tentang semangat beliau terhadap kebaikan. Iya. Allah telah menyebutkan sifat beliau dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Sangat berat rasul ini terhadap dirinya kalian itu menentang. Jadi kalau umatnya subhanallah menentang, tidak menerima hidayah, ada yang keluar dari kebaikan, dia sangat bersedih akan hal itu. Sangat bersedih. Ya. Sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak sama dengan sebagian orang. Kadang kalau dia sudah bermasalah dengan orang lain seakan-akan orang itu adalah orang yang paling bejat sudah di atas seluruh dunia. Tapi beliau orang kafir pun tidak masuk Islam. Kaum musyrikin tidak menerima dakwah beliau. Beliau sangat sedih akan hal itu. Berat bagi beliau. Sampai di ayat yang lain Rasulnya ditegur, "Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat." Jangan diri-diri kamu itu pergi dalam keadaan penuh kesedihan terhadap mereka. Karena mereka tidak menerima hidayah. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Itu ketentuan dari Allah. Tapi jiwa beliau yang sangat baik seperti itu keadaannya. Harisun alaikum. Dan beliau ini orang yang sangat bersemangat atas kalian.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 Beliau mengisahkan bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh bersama para sahabat. Beliau pimpin para sahabatnya sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh, beliau naik ke atas mimbar Lalu beliau berbicara menyampaikan dari kewajibannya sebagai rasul menunjukkan kepada umat kebaikan, mengingatkan pada hal yang berbahaya. Berapa lama Nabi berbicara? Kalau kita pada subuh, ya 15 menit, setengah jam. Tapi umumnya masyarakat Jakarta pagi-pagi banyak kesibukan ya dua jam, tiga jam sudah terlalu banyak. Ini Ustadz kapan berhenti? Kita sudah lapar. Ya. Rasulullah berbicara hingga masuk waktu duhur. dari Daripada subuh sampai kapan? Masuk waktu duhur. Setelah itu beliau turun dari mimbar. Mengimami para sahabat. Setelah itu kemana? Eh makan siang dulu. Kita istirahat. Ya, tidak. Beliau naik lagi ke atas mimbar. Beliau lanjutkan pembicaranya hingga masuk waktu asar. Selepas asar, naik lagi ke atas mimbar hingga masuk waktu maghrib. Luar biasa dari semangat beliau. Menunjukkan kebaikan dan mengingatkan dari apa? dari kejelekan. Dan uniknya, subhanallah, para sahabat mereka bersabar bersama Rasulullah SAW di keadaan itu. Nah, inilah kondisi orang-orang yang terbaik di tengah umat ini. Iya. Karena itu siapa yang ingin terbaik? Kita berusaha untuk mencontoh kehidupan mereka. Nah, kita tidak bisa menjamin diri kita bisa seperti Nabi dan para sahabatnya. Iya. 100%. Tapi cukuplah kita seorang ingin seperti mereka. Cinta keadaan mereka, berusaha untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Karena Imam Malik rahimahullahu taala beliau berucap sebuah ucapan yang agung. Dan ini ucapan Imam Malik beliau ambil dari gurunya, Rabi'ah bin Abdurrahman. Berbekas pada Imam Malik Kata Imam Malik, tidaklah guru kami Rabi'ah bin Abdurrahman duduk di sebuah majelis kecuali dia berkata, "La yasluhu, la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha awwalaha." Kata beliau tidak akan ada yang bisa memperbaiki akhir umat ini kecuali dengan tuntunan yang memperbaiki generasi awalnya. Maka ini hakikat dari agama. Seorang ingin belajar, rajin membaca hadis-hadis Rasulullah. Seakan-akan dia hidup bersama Nabi dan para sahabatnya. Dia hidup, Nabi sedang masuk ke kebun, kemudian bertanya, dia dapati Nabi berucap begini. Seakan-akan dia hidup di masa Rasulullah. Hidup bersama beliau. Maka kecintaan seorang membaca hadit-hadit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajarinya. Nah, ini dari sebab pokok yang membantunya untuk dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabatnya di hari kiamat. Iya. Karena itu di banyak penafsiran ketika ditanya siapa jamaah kelompok yang selamat disebutkan ahli hadis. Siapa yang menjadi panutan tatkala manusia rusak ahli hadis. Iya. Dan di dalam banyak penafsiran disebutkan mereka adalah ahli hadis. Karena seperti itu keadaan mereka. Pernah ditanyakan kepada Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala dan beliau banyak di rumah, lebih banyak di rumah. Ibnu Mubarak Dikatakan "Apakah kamu tidak kesepian di rumah saya? Kata Ibnu Mubarak, siapa bilang saya kesepian di rumah? Ya, saya di rumah, saya hidup bersama Nabi dan para sahabat. Itulah dari hadit-hadit yang selalu dia ulang dan dia baca. Iya. Maka itu dari kehidupan akhirat di hati mereka sangat kuat dan sangat membekas, terang benderang. Sehingga kegelapan-kegelapan dari kehidupan dunia itu tidak menguasai hati. Kalaupun ada dari dunia, dunia itu hanya di tangan mereka. Dia pakai untuk berbuat ketaatan, dia pakai untuk membela agama Allah. Adapun hati mereka isinya adalah kehidupan akhirat. Itu para sahabat. Ini contoh lain dari kehidupan para sahabat yang menunjukkan bagaimana hati mereka yang penuh dengan kehidupan akhirat. Pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pembagian ini harta yang datang untuk kaum muslimin. Nabi membaginya tapi hanya diberi kepada kaum muhajirin dan orang-orang yang baru masuk Islam saja. Kaum Al-Ansar tidak diberi oleh Nabi. Maka kaum Al-Ansar mereka datang kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam ingin menanyakan kenapa mereka tidak diberi? Ya, bukan mau demo ya. Atau mau komplain tidak. Tapi mereka ingin menanyakan tentang pembagiannya. Iya. Maka begitu kaum Al-Ansar tiba di depan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mintalah kalian. Pasti saya akan beri." Nah, ini tawarannya umum. Mintalah kalian, pasti saya apa? Saya akan berikan. Tadinya mereka mau tanya tentang harta, apa namanya harta pembagian itu. Kenapa mereka nggak dapat? Tapi begitu Nabi berkata mintalah akan diberikan. Maka mereka berkata ya Rasulullah mohonlah kepada Allah supaya kami diampuni. Hilang dari kehidupan dunia itu yang ada di hati mereka adalah apa? Akhirat. Maka Nabi pun berdoa Allahumma gfir lil ansar wali abna'il ansar wali abna'i abna'il ansar. Ya Allah ampunilah kaum al-ansar dan anak-anak kaum Al-Ansar serta anak-anak anak-anaknya kaum Al-Ansar. Tiga generasi sampai cucu-cucunya dia didoakan. Iya. Dan ini menunjukkan semangat mereka. Dan ini tugas kita semua untuk memupuknya. Bagaimana kita menjadikan hati ini kita cinta dengan kebaikan, semangat dengan kebaikan. Iya. Salah satunya kita cinta membaca hadis-hadis Rasulullah mempelajarinya. Maka Nabi bertanya kepada Ummu Ma'bad ketika masuk ke kebun, "Ya Ummu Ma'bad, man qarasa hadan nakhl? A muslimun am kafir?" Wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam pohon kurma ini? Muslimkah dia atau dia adalah seorang kafir? Iya. Nabi bertanya tentang hal tersebut. Maka Ummu Ma'bad menjawab, "Bal muslim." Yang menanamnya adalah seorang muslim. Maka Nabi pun menyebutkan keutamaan orang yang menanam pohon dan itu hanya untuk seorang muslim saya. Hanya untuk seorang muslim saya. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan keutamaan keislaman. Karena amalan tidak akan diterima tanpa tauhid dan tanpa keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi al-Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati apa? minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam. Maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat kelak adalah orang-orang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Disyaratkan keislaman. Iya. Tanpa keislaman ini tidak akan diterima dari amalannya dan dia tidak tegakkan dari agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Perhatikan dari syarat keislaman tauhid. Bagaimana dia ikhlas dan di akhir ayat dikatakan itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Dan jangan sekali-sekali dia mempersekutukan Allah di dalam peribadatan kepada Allah syarat tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu amalannya kami jadikan debu yang berterbangan. Karena tidak ada tauhid, tidak ada keislaman dan keikhlasan di dalamnya. Maka ini syarat keislaman dan tauhid dari diterimanya amalan. Iya. Karena itu bersyukurlah kita sebagai umat Islam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah mengenal Islam. Dengan keislaman ini dibukakan untuk kita berbagi kebaikan, berbagi pintu yang mengantar kepada surga. Mengantar kepada surga. Subhanallah. Iya. Ini Rasulullah memberikan wejangan terkait dengan kebun. Bagaimana seorang membuka lahan kebaikan lahan kebaikan pada amalan yang dia tekuni. Pada amalan yang dia tekuni. Dan barang siapa yang membaca dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tampak sekali bahwa beliau menunjukkan kepada umatnya jalan-jalan yang mengantar kepada surga hal yang mudah dikerjakan oleh umat tersebut. Dimaklumi ya bahwa setiap orang itu bisa mengumpulkan seluruh jalan. Bisa mengerjakan banyak hal. Ada orang dia bisa mengerjakan sedikit saja. Satu atau dua amalan saja. Iya. Tapi itu yang dia kerjakan. Dia continue di atasnya. Karena itu sebagian sahabat yang mendengar dari Nabi. Sebagian amalan yang masukkan ke sorga. Maka dia berkata, Wallahi la azidu ala hada wa la Saya tidak akan tambah Amalan ini datang saya tidak kurangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aflaha in sadaq." Atau dalam sebagian riwayat, "Dakhala jannah in sadaq." Dia akan beruntung kalau dia jujur, dia akan masuk surga kalau dia jujur. Dalam hal tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kalian akan melihat Allah pada hari kiamat seperti melihat bulan di malam purnama, beliau tunjukkan amalan untuk meraih keutamaan itu. Kata beliau, "Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Kalau kalian mampu untuk menjaga salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yaitu salat asar dan salat subuh, kalian mampu menjaganya, maka lakukanlah. Sebab ini dari amalan pokok yang membuat seorang itu dimuliakan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ketika sebagian sahabat meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah supaya saya bisa mengawani engkau di sorga. Ini permintaan besar ya. Dia bukan minta masuk sorga saya, tapi dia minta supaya menemani Rasulullah di sorga. Kata Nabi, mungkin kamu minta yang lain saya. Kata sahabat ini tidak ya Rasulullah, itu permintaan saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Faidan fa'ainni ala nafsika sujud. Kalau begitu, bantulah saya supaya saya memohon kepada Allah, bantulah saya untuk dirimu sendiri dengan cara engkau memperbanyak sujud. Maka ini dia memiliki kebun. Ditunjukkan oleh Nabi amalan terkait dengan kebunnya. Dia bisa mendapatkan kebaikan di belakang amalan itu. Iya. Dia bersuka cita menanam pohon, merawatnya, menjaganya. Iya. Demikian pula seorang di amalan-amalan yang lainnya. Apa saja yang dia kerjakan di dunia ini, di dalam kehidupannya, kadang pada amalan yang dikerjakan, kadang dia tidak suka mengerjakannya. Tapi subhanallah, kalau dia baik dari keikhlasannya, dia baik dari pemahaman agamanya, mungkin hal tersebut bisa dia jadikan sebagai lahan kebaikan yang dia harapkan di dalamnya amalan yang salih bisa dia bawa berjumpa menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Ini yang hendaknya kita cari di dalam kehidupan kita dan kita berusaha untuk uh, selalu mempelajarinya dan menghayatinya. Nah, baik sudah dan ya kita sholat isya dulu masih apa namanya di pastikan syekhnya sudah sampai di mana. Kalau misalnya belum belum nyampe juga, setelah Isya insya Allah saya sambung penjelasan dari hadit ini.